saatnya kita ikuti kajian Bahtera Ilmu persembahan dari 89.6 Mafaz FM. Inilah 89.6 Mafaz FM video kuah Penuh Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajmain amma ba' Sahabat pendengar setia Mafaza FM dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam media ukhwa ini dalam program Bahtera Ilmu Dan sahabat yang dirahmati Allah Pada program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan menyimak rekaman kajian Ustadz Muhammad Sofwan dengan pembahasan mengenai mentadaburi surat As-Saf. Mudah-mudahan sahabat apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat mafazir dimanapun Anda berada langsung saja mari kita ikuti dan mari kita simak rekaman kajian Ustadz Muhammad Sofwan dengan pembahasan mentadaburi surat As-Saff. Selamat menyimak dan mendengarkan. بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Coba diulangi pada ayat yang ke-10 bersama-sama sampai 14. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Baik Hadirin rahimakumullah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mentadabburi mempelajari surat As-Saff dari ayat yang pertama. Kita baca pada ayat tadi sudah bersama-sama. Dapati yang pertama adalah sabbaha ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi wa huwal azizul hakim tasbih adalah ucapannya subhanallah tasbih dalam arti yang luas mensucikan kepada Allah dari sifat-sifat yang kurang sifat-sifat kesempurnaan adalah hanya milik Allah sifat-sifat yang terpuji adalah hanya milik Allah maka Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala kekurangan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Mensucikan Allah dengan cara bertasbih dan ini dilakukan oleh semua makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya setelah ungkapan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah karena keperkasaan dan kemahabijaksaannya Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pada ayat ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan nasihat. Wahai orang-orang yang beriman, lima takulun. Kenapa kalian mengucapkan mala taf'alun sesuatu yang tidak dilakukan? Berkaitan dengan ayat yang pertama. sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hubungan yang erat antara dua ayat ini salah satunya adalah manusia adalah bagian dari makhluk yang ada di bumi dan sering mengucapkan subhanallah. Tetapi terkadang kita melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ucapan kita subhanallah. Dan lebih luas lagi bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau kita baca bahwa ayat semuanya dari Alif Lam Mim Surat Al-Baqarah dan sampai yang terakhir Surat An-Nas ini adalah serentak bahwa kita sering mendapati wahwal azizul hakim wahwal alimul khabir wahwa alimum bidatis sudur di dalam ungkapan kita bertas, bertasbih di dalam mulut terkadang hati kita tidak ikut bertasbih maka lima takulu nama la taf'alun memperingati bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Ayat ini apabila kita baca introspeksi kepada diri kita. Lima takuluna mala taf'alu. Kemenangan adalah berawal dari keinginan. Ingin menang ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan maka ada cara. Ada cara, selanjutnya ada ada kalanya diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya yang tidak. Nah, salah satu agar kita tidak salah melenceng antara ucapan dengan perbuatan adalah jangan mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Kabur makotan indallahi antakulu mala taf'alun. Kabur makotan indallahi antakulu mala taf'alun. Sesuatu yang besar sekali. Keburukan yang sangat besar indallahi antakulu mala taf'alun. Hadirin rahimakumullah apabila kita mempelajari ayat ini sekaligus kita membaca wacana umat Islam yang sekarang terjadi dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang alim kenapa umat Islam mundur kenapa umat Islam mundur limadza ta'akhkharal muslimun dan mengapa umat Islam tertinggal? Ya. Salah satunya adalah karena takuluna mala taf'alu. Karena mereka masih mengucapkan sesuatu yang belum dilakukan. Nah, kabura maqatan indallahi an taqulu ma Baik. Kalau begitu, Coba baca pada ayat berikutnya. Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya soffan dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanum marsus. Bagikan mereka adalah satu bangunan yang kuat, kokoh. Ka'annahum bunyanum marsus. Baik hadir rahimakumullah. Memperingati tahun baru Hijriah ini adalah dengan memop apa? menguatkan pondasi kita. Mengokohkan persatuan kita agar apa yang dilakukan ini tidak sesuai atau apabila ada yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama, cepat-cepat berhenti karena tidak sesuai dengan keinginan bersama. Yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik hadirin rahimakumullah. Kita mengerti bahwa kemunduran umat Islam salah satunya adalah membaca tetapi tidak mengamalkan. Mengamalkan tetapi tidak dengan <clears throat> pengetahuan. Dan terkadang ketika mengamalkan tidak ikhlas atau lebih banyak karena ingin dipuji. Nah, lima takulu nama la taf'alun. Padahal pada lafal sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim adalah diusahakan bahwa ketika kita memuji kepada Allah dan selanjutnya bertasbih kepada Allah juga adalah senantiasa segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam rangka bertasbih.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 masing-masing telah mengetahui cara sembahyang yang cara sembahyang dan tasbihnya dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Baik hadirin rahimakumullah. Apabila kita pelajari ayat ini merupakan pertanyaan yang besar. Apakah tidak kalian lihat alam taro? Tidak kalian lihat bahwa sesungguhnya أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan juga burung-burung dengan cara mengepakkan sayapnya. Kulung qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing mengetahui bagaimana salatnya dan tasbihnya. Wallahu alimum bima yaf'alun ada kedekatan lafal pak. Kalau di dalam surat Saffat As-Saf Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Pada ayat berikutnya lima takulu namala taf'alun. Perhatikan pada akhir ayat 41. Wallahu alimum bima yaf'alun sama-sama mengucapkan menggunakan lafal fa'ala. Yaf'alun di sini wallahu alimum bima yaf'alun di mana di mana surat as saf lima taquluna ma la taf'alun. Jadi apabila kita perhatikan antara kedekatan lafal surat An-Nur dan surat as saf mengenai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang dilakukan masing-masing makhluk termasuk cara bertasbih burung dan seluruh hewan-hewan yang ada. Maka ketika disandarkan dengan lima takulu nama la taf'alun adalah terkadang kita sholatnya masih belum kita fahami sebagaimana burung sudah memahami terhadap apa yang mereka lakukan di dalam sholat dan tasbihnya. Nah, kesimpulan pada surat As-Saff adalah menegur kepada orang yang beriman yang sering mengungkapkan atau berkata tetapi tidak melakukan, tidak melaksanakan. Sedangkan burung yang kita anggap tidak dapat berkata tetapi mampu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu alimum bima yaf'alun. Nah, dalam ungkapan ini bahwa bekerja adalah tasbih. Bahwa aktivitas adalah tasbih. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah merupakan tasbih. Tasbih yang mendalam adalah bahwa tidak mungkin akan bisa melaksanakan sesuatu itu tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang artinya adalah membersihkan. Ketika kita sholat, puasa, terus zakat dan haji ini juga adalah dalam rangka bertasbih. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang sering mendasar sekali dalam rangka memperingatkan kepada diri kita setelah ditambahnya usia. Kita ditambah usia berarti dikurangi jatahnya. Karena usia kita misalnya 90 tahun atau 70 tahun. Kalau sekarang sudah 69, berarti jatahnya tinggal satu tahun. Nah, terkadang dengan usia bertambah ini, ucapan kita dengan perbuatan kita juga belum menyatu, belum pas. Nah, untuk itu kita masih kalah dengan burung-burung yang tidak bisa berkata menurut kita, tetapi Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Apa yang menjadikan kita sering lupa adalah satu, ditambahnya ilmu pengetahuan tetapi tetap di dalam kurangnya amal. Ditambahnya umur tetapi tidak bertambah tafakur. Ditambahnya rizki tetapi tidak untuk berbakti. Yang mestinya diberikannya amal adalah agar kelak kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima dan dengan amal yang diterima ini sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bukan menjadi sesuatu yang hampa. Allah memberikan kepada kita tanpa batas, tetapi terkadang kita membatasi terhadap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Allah memberikan kepada kita nikmat yang la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang terkadang kita tidak mengerti atau terkadang kita tidak mau mengerti hal itu adalah pemberian yang sangat besar. Tetapi ketika kita mau diperintahkan untuk melaksanakan sedikit kebaikan, kita langsung menghitung sudah di sini, sudah di sana, sudah semua. Nah, artinya bahwa dengan pemberian Allah dan kita hitung dengan amal kita, terkadang kita masih mengatakan amal kita sudah banyak. Padahal pemberian Allah sudah lebih banyak. Kita lihat saja misalnya ketika kita sedang membaca Al-Qur'an Bapak-bapak, yang paling kita inginkan apa? cepat selesai. Iya. Yang paling kita harapkan malah cepat selesai. Membaca surat Al-Baqarah berapa misalnya? Belum selesai. Yang ditanya belum. Ah, kalau dapat misalnya Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Kahfi pas Jumat pagi. Ini cepet-cepetan karena belum selesai. Nah, salah satu agar dalam memperingati tahun baru Hijriah ini bermanfaat bagi kita adalah membaca Al-Qur'an yang kita harapkan adalah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya ayat-ayat yang kita baca, yang kita harapkan adalah begitu juga banyaknya hidayah yang masuk melalui ayat-ayat itu terhadap sanubari kita. Karena subhanallah sebetulnya di dalam ayat-ayat itu ada syifa, ada pengobatan, ada obat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi karena yang kita tunggu adalah selesainya, bukan siraman dari obat itu, maka hati kita tidak terobati. Misalnya di dalam surat Yusuf, di sana ada ibroh yang sangat tinggi. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di dalam kisah surat Yusuf ada nasihat yang sangat mendalam. Tapi karena yang kita inginkan bukan mendapatkan pelajaran dari surat itu, maka sudah berulang-ulang kali pun akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Ini ketika kita membaca Al-Quran. Maka yang harus kita rubah adalah ketika kita sedang membaca Al-Quran bukan sekedar sudah membaca berapa juz, tetapi sudah mendapatkan nasihat berapa banyak dan sudah berapakah nasihat yang saya lakukan. Hadirin rahmakumullah. Membaca ayat yang banyak penting. Tetapi mempelajari ayat itu lebih penting. Maka terkadang ketika kita berhenti pada satu lafal misalnya Alam taro annallaha yusabbihu lahu man samawati wal ardi wat tairu saffat pada ayat ke-41 surat An-Nur yang baru kita baca, kita perhatikan bahwa tidak ada satupun dari makhluk ini kecuali bertasbih. Kecuali siapa? Kecuali orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa immi syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura juga ada pada surat uh, Al-Isra. Coba kita lihat lagi. Surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ayatnya ayat ke-45. 44 dan 45. Ya, dari 44. Coba kita baca bersama terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ۖ إنه كان حليما غفورا ulang lagi تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ۖ إنه كان حليما غفورا ya jadi kata sabbaha yusabbihu di sini pakai tusabbihu Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu bertasbih kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit yang jumlahnya tujuh wal ardu dan juga bumi yang tujuh lapis wa mafihin dan semua makhluk yang ada di dalamnya wa immin syai'in dan segala sesuatu itu illa yusabbihu hamdihi mereka masing-masing mengetahui cara bertasbihnya walakin akan tetapi la tafqahuna kalian tidak memahami tasbihahum tasbihnya innahu kana haliman ghafur nah hadin rahimakumullah yang bertasbih tidak hanya manusia, matahari berputar juga adalah bagian dari tasbihnya. Rembulan juga adalah menyinari dan berputar juga dalam rangka bertasbih kepadanya. Innahu kana haliman ghafura dan segala sesuatu mengikuti perintahnya karena mensucikannya. Nah, Kembali kepada ayat lima takulu nama la alun yang ada di dalam surat As-Saff diawali dengan sabbaha. Maka kita apabila membaca ayat tersebut eh, pantas saja umat Islam berada pada posisi belakang karena jarang bertasbih. Jarang bertasbih dalam arti yang luas bukan sekedar membaca subhanallah tetapi tidak mengindahkan perintahnya, tidak mengindahkan larangannya, dan juga manusia lupa bahwa ketika mendapatkan amanah juga adalah dalam rangka untuk bertasbih kepadanya dan ketika mendapatkan anugerah juga jangan lupa untuk bertasbih kepadanya. Nah, hadirin rahmakumullah. Lima data muslimun mengapa umat Islam terbelakang, salah satunya adalah umat Islam lupa di dalam bertasbih, padahal semua makhluk bertasbih kepadanya. Bertasbihnya makhluk ini bukan hitungan. Begitu banyaknya. Tidak membatasi. Nah, ungkapan yang terindah adalah bertasbih. Dan selanjutnya membaca Alhamdulillah. Ketika kita lihat coba lihat pada kisah Nabi Musa di sini. Ayat yang kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai umatku, kaumku, lima kenapa kamu menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah sedangkan kamu telah mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah untukmu dan ketika umatnya sudah berpaling dari Nabi Musa Allah juga memalingkan terhadap hati mereka wallahu la yahdil fasiqin ini satu persatu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada umat sebelumnya agar umat ini tidak terbelakang sebagaimana umat Nabi Musa ketika meninggalkan Nabi Musa. Bapak-bapak sering uh, kita membaca surat misalnya Al-Baqarah. Salah satu pesan di dalam surat Al-Baqarah yang terbanyak adalah tentang Bani Bani Israel. Bani Israel. Nabi Musa adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel memerdekakan mereka yang pada waktu itu adalah berada di tengah-tengah perbudakan Firaun. Nabi Musa masuk ke sana adalah untuk mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan. Tapi karena semakin lama dan semakin biasa sudah mengerti bagaimana kebiasaan Firaun dan para tuhan-tuhan mereka, yang ada di Mesir sehingga ketika sudah merdeka sudah diselamatkan dari kengkangan Firaun dan sudah diselamatkan Bani Israel ini melewati beberapa siksaan terlebih dahulu ternyata Bani Israel ini membuat keanehan yang luar biasa menginginkan dimerdekakan sudah dan ketika sudah diselamatkan menyeberangi lautan, yang disitulah tenggelamnya Fir'aun, mereka di tengah-tengah gurun Sahara minta dibuatkan Tuhan untuk mereka. Ini karena kebiasaan Firaun memang meminta untuk disembah. Nah, dan ketika sudah terbiasa menyembah sesuatu yang kelihatan, dan Nabi Musa mengajak untuk melihat apa menyembah Allah yang tidak kelihatan, mereka belum siap. Akhirnya memaksa Nabi Musa untuk membuatkan Tuhan. Nah, dan disitulah akhirnya umat yang sudah dimerdekakan oleh nabinya dan akhirnya membuat repot kepada nabinya yang pada waktu itu ketika sudah dinasehati oleh Nabi Musa Atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan pada waktu itu ketika Nabi Musa sudah melarang bahwa Tuhan yang kamu minta ini tidak ada ubahnya dengan kamu meyakini bahwa Firaun adalah Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Musa sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Dan ketika itu Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berperang masuk ke negeri Palestina umatnya mengatakan di sana ada pasukan berani mati, pasukan yang gagah perkasa dan kami tidak pernah akan ikut terhadap peperangan itu. Nah, ini adalah Bani Bani Israel. Coba lihat pada ayat yang kelima. Lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini yang menjadikan mundurnya Bani Israel dari ajaran Nabi Musa. Coba kita lihat biar jelas yaitu ada pada surat Al-A'raf.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 Maka setelah mereka sampai kepada sesuatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, Hei Musa, buatlah buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab, Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Ya. Ini ayat yang menjelaskan ketika Bani Israel sudah selesai dari genggaman Firaun. Dikeluarkan melalui Nabi Musa. Diberangkatkannya meninggalkan Firaun dan bala tentaranya karena bertahun-tahun sudah menjadi budak dan mereka tidak terima, didolimi oleh Firaun ketika sudah menyeberang wajawazna bibani Israel sudah selesai dengan ujian Fir'aun karena Fir'aun sudah ditenggelamkan di laut. Fa'atau ala qaumin kemudian setelah berjalan beberapa saat mereka menjumpai ada umat yang sedang duduk sedeku silah di hadapan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, umat Nabi Musa ini memohon, Ya Musa, ij'al lana ilaha. Buatkan juga untuk kami adalah Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka bertuhan. Innakum qaumun tajhalun. Nah, selanjutnya apa? Innaha coba ayat yang ke 139 dan 40 140. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Ulangi lagi dari ayat 139 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ya إن هؤلاء متبر silakan dibaca Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Baik ini Bani Israel lupa kalau selama ini sudah menjadi budak dan ingin keluar dari perbudakan dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan mukjizatnya adalah dapat menyelamatkan umatnya. Nah, umat yang lupa dan akhirnya menjadi celaka karena zahu karena melenceng azaghallahu qulubahum. Ketika sudah melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi dari dia melenceng itu. Nah, pada ayat qala aghairallahu abghikum ilahan, bagaimana aku akan memberikan kepadamu atau mencarikan Tuhan selain Allah sedangkan Allah adalah yang mengangkat sehingga kalian bisa hidup dan bisa lebih utama dari yang lain dalam hal ini adalah Fir'aun yang ditenggelamkan. Jadi Fir'aun sudah lebih hina daripada Bani Israel karena ternyata tidak bisa mengejar dan terkalahkan oleh Bani Israel. Nah ayat ini adalah menyambung dari surat As-Saf. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Baik coba kita lihat lagi ada surat yang senada dengan ini pada surat Al-Maidah. Bagaimana Nabi Musa disakiti oleh umatnya dengan perkataan, dengan ungkapan atau dengan sikap yang sehingga itu umatnya ditinggal oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala karena umatnya meninggalkan nabinya.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 Wa idh qala Musa liqaumihi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi kuru, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah alaikum, nikmat Allah kepadamu. Idh ja'ala fikum anbiya ketika telah dijadikan darimu adalah para nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka dan telah dijadikan untukmu raja-raja. Wa atakum dan kamu telah diberikan malam yu'ti ahadam sesuatu yang tidak pernah diberikan minal alamin seorang pun dari ala yang lain. Ya itu dukhulu wahai kaumku masuklah ardol muqaddasah ke tanah yang suci, bumi yang suci. Allati kataballahu lakum yang telah diwajibkan kepadamu allati kataballahu yang telah Allah wajibkan kepadamu wala tartaddu dan janganlah mundur. Ala adbarikum kolibu khasirin. Jangan mundur dari perintahnya karena kamu akan rugi. Mereka menjawab apa? Qalu mereka berkata, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, inna fiha sesungguhnya di dalam tanah yang muqaddas itu kau menjebarin Ada kaum yang sangat dahsyat kuat, jebar wa inna lan nadkhulaha dan kami tidak pernah akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha sehingga mereka keluar dari ardul muqaddasah fa yakhruju minha kalau mereka sudah keluar fa inna dakhilun baru kami akan masuk nah ini adalah ungkapan pertama sebelum melaksanakan diperintahkan langsung ah kami tidak kuat ya kami tidak pernah akan berani masuk ke sana selama masih di sana. Kalau mereka keluar baru kami akan masuk. Coba ayat yang berikutnya, Pak. Ini bagaimana umatnya Nabi Musa menyakiti kepada nabinya. Ayat yang 24 sampai 25. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Qalu ya Musa, umatnya berkata, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulaha, tidak pernah akan mau masuk ke negeri muqaddasah. Abadan selamanya madamu fiha selama mereka kaum menjebarin, kaum yang sangat kuat itu fiha berada di dalamnya. mereka mengucapkan lagi yang kasar. Fadhab, pergilah kamu. Anta warabbaka, pergilah kamu dan Tuhanmu saja. Fakotila berdua kamu dengan Tuhanmu yang berperang di sana. Inna hahuna kami di sini qaidun orang-orang yang akan duduk menanti kemenanganmu. Nah, di sini Bapak-bapak kalau kita perhatikan itulah Bani Israel yang diselamatkan oleh nabinya dari perbudakan dan diseberangkan laut setelah aman ternyata memperbudak atau memperalat lagi nabinya yang sudah memerdekakan sekarang ganti diperbudak perang sana sendiri sudah ini kan kayak bos kami nunggu hasilnya. Inna hahuna oh itu. Akhirnya Nabi Musa berkata, Qala rabbi ini, Ya Allah, Rabbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku illa nafsi. Tidak memiliki lagi kekuatan kecuali ini pengikutku, aku sendiri dan saudaraku yaitu Nabi Harun. Fafruk maka pisahkanlah bainana wa bainal qaumil fasikin. Coba ujung ayat Pak lihat. Wa bainal qaumil fasikin. Kita lihat tadi pada surat As-Saff. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ujungnya apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Coba lihat. Pada surat Asaf ini ujung ayatnya adalah doa Nabi Musa, fafruk bainana wa bainal qaumil fasiqin." Ya, surat Asafnya tadi di akhirnya adalah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. falamma mereka meninggalkan petunjuk Allah dan meninggalkan juga petunjuk nabinya dan sehingga mereka berbuat fasik fasik adalah mengingkari perintah Allah dan Rasul nah ini adalah wallahu la yahdil qaumal fasikin. akhir ayat pada ayat yang kelima surat as-saff ini sama dengan akhir ayat pada surat al-maidah ayat 25. 25. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Baik ini antara lain agar kita tidak terjebak sebagaimana Allah melaknat Bani Israel karena mereka meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dan itu yang menjadi mundur menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia yang datang berikutnya adalah umat-umat ini agar tidak mendapatkan sifat fasik dari Allah jangan zagu jangan hatinya ini belok dari kebenaran falamma zaru azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin ini eh, surat as saf apabila kita hubungkan dengan memperingati tahun baru hijriah ini sangat dekat hubungannya. Kalau kita ingin berhasil menang, marilah kita bersama-sama mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya, dan jangan pernah mengatakan tidak kepada perintah Allah. Karena semua perintah Allah adalah kebaikan untuk makhluknya dan begitu juga Allah mengutus seorang nabi adalah kebaikan untuk makhluknya, untuk umatnya. Nah, ketika seorang nabi memerintahkan untuk umatnya, pada dasarnya bukan untuk nabi sendiri kebaikan itu, tetapi adalah untuk umatnya. Oke. Baik Bapak-bapak yang saya muliakan, akan kita lanjutkan nanti setelah istirahat tentang Nabi Aisyah. as ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم satu ayat lagi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Baik hadirin rahimakumullah mari kita lihat ada tafsir di dalam surat As-Saff ini pada ayat yang pertama Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim telah bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Man arada ayyasifu lahu tasbihahu falyusaff falyusaffi qalbahu min asari nafsihi. Barang siapa, ini tafsir di dalam ayat yang pertama, yang ingin menjadikan tasbihnya adalah menjadi penghapus dosanya, maka bertasbihlah dari segala macam keinginan nafsunya. Barang siapa yang ingin tasbihnya adalah menghapuskan dosanya, maka bertasbihlah dari segala macam nafsunya. Nafsu yang sering mengalahkan ilmunya. Nafsu yang sering mengalahkan hidayah Allah. Nafsu yang sering mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu dibersihkan. Dan barang siapa yang ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya kedudukan di akhirat ataupun di dunia maka bertasbihlah dengan niat untuk membersihkan segala kotoran dan dosanya jadi ketika kita membaca subhanallah, mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala sifat egois. Subhanallah, maha suci Allah dari segala macam keegoisan saya. Maha suci Allah dari segala macam makar nafsu saya. Segala kekurangan dan maha suci Allah dari segala macam dosa yang sering aku perbuat. Yang berikutnya pada lafal ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun bahwa ayat ini adalah turun ketika selesai Rasulullah dengan umat Islam berperang Uhud. Lima taquluna mala la taf'alun. Semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena umat pada waktu itu melupakan terhadap aturan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat meninggalkan perintah Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la kenapa kalian berbuat sesuatu yang tidak kalian ucapkan lima takulun kenapa kalian berkata malatafalun ya ati Allah ati rasul ketika Rasulullah mengatakan kepada pemanah-pemanah yang di atas jangan turun. Ternyata mereka turun berbondong-bondong karena dianggapnya sudah selesai peperangan, musuh sudah kalah. Ternyata musuh mengambil posisi yang strategis. Nah, baik. Pada kesempatan uh, di mana Rasulullah SAW adalah memang sebagai simbol. Kalau seandainya Allah hendak memenangkan peperangan Uhud dengan kondisi seperti itu juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak memakai pasukan berani mati yang ada di atas ya, di atas gunung, para pemanah-pemanah jitu, Allah juga sangat mudah. Tapi ini akan sangat berbahaya bahwa ternyata perang yang tidak teratur juga menang. Nah, disinilah bahwa kekuatan umat adalah di dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah mempunyai kekuatan dan mempunyai kekuasaan, tetapi Allah juga memberikan kepada umat untuk saling mencari bagaimana bahwa kekuatan Allah itu dikembalikan kepada kekuatan dan persatuan umat. Umat bersatu, Allah pasti memberikan pertolongan. Nah, hadir rahimakumullah, di sana ada sunnatullah. Ada hukum yang sudah Allah berikan kepada alam raya ini bahwa yang konsisten terhadap perintah pemimpin dia akan menang. Dan siapa yang tidak konsisten dia akan akan kalah. Sekalipun dia berada pada pihak yang benar, tetapi karena melenceng dari komandannya indisipliner. Baik, hadirin rahimakumullah. Pada ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Di mana peperangan ini tidak hanya berhenti pada perang Uhud dan perang Badar. Seluruh kehidupan ini adalah peperangan pada hakikatnya. Peperangan kita mengalahkan nafsu kita peperangan mengalahkan kebatilan ini tidak pernah akan berhenti. Maka kalau kita tidak seperti bunyanum marsus, bangunan yang kokoh, sedikit saja ada angin langsung reog, okay, roboh. Dan begitulah kondisi umat yang sekian banyak tetapi tidak bersatu, maka ada badai yang begitu besar, mulai dari krisis yang sekarang ada ekonomi dan terus kekeringan dan sebagainya, ini bisa menghabiskan akidah-akidah umat. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu bunyanum marsus. Mari kita bersama-sama menjadi kokoh karena persatuan kita menjadi umat yang tegak wasaton yang lurus dan berada di tengah-tengah litakunu syuhada 'alan nas. Yang berikutnya pada ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili safan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mendahulukan kata-kata yuhibbu. Innallaha yuhib. Bukan yang didahulukan adalah kita cinta, tetapi Allah yang cinta. Kenapa? Al-mahabbah bahwa ketika kita mendengar Allah mencintai dan kita adalah hamba yang otomatis kita akan mendahulukan segala kecintaan yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju dan Allah mempunyai kecintaan terhadap sesuatu, maka yang kita tuju adalah Allah, maka kita akan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada lafal inna Allah yuhibbu alladzina yuqatiluna fisabilihi adalah satu dari lafal ini hikmahnya bahwa ketika seseorang sudah merasakan cinta kepada Allah, dia akan meninggalkan segala apa yang dia cintai. Apabila kecintaannya itu ternyata menghalangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didahulukan wa mur wa muradu habibuka ala muradi nafsika. Tidak didahulukan pada lafal ini atau malah bahkan tidak dimunculkan tentang bahwa kalian mencintai tetapi yang didahulukan adalah Allah mencintai Maksudnya adalah agar kita mencintainya segala sesuatu adalah sesuai dengan apa yang Allah cintai. Fa'idha kanal haqqu ta'ala yuhibbul abd. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada hamba yang mau untuk berperang. Ala wajilladhi faman lam yusir muhabbatullah mahbuba nafsihi. Barang siapa yang tidak mencintai apa yang Allah cintai ini, maka dia akan lari dari dicintainya. Waman kholam min mahabbatillah dan barang siapa yang tidak ada kecintaan kepada Allah, maka dia akan sesat di akhirat dan juga termasuk orang-orang yang rugi. Nah, inilah pada lafal innallaha yuhibbu sama dengan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika kita mencintai Allah dan Allah ternyata mencintai kebaikan, kebersihan dan orang-orang yang kembali ke jalannya, orang yang bertaubat, maka kita dengan itu meninggalkan apa yang kita cintai menuju kepada apa yang Allah cintai. Nah, selanjutnya pada ayat wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi lima azurani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagha azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil fasiqin. Pada lafal zagha yang tadi sudah kita jelaskan melalui surat Al-Araf dan surat Al-Maidah bahwa ketika umatnya sudah memalingkan diri dari jalan yang benar dari perintah Allah dan Rasulnya maka selanjutnya Allah memalingkan hatinya dan Allah memalingkan dari rasa kasih sayangnya dan rasa uh, loman Allah memberikan yang semestinya kasih sayang kepada umatnya, tetapi umatnya membalikkan arah, maka Allah tidak memberikan kasih sayangnya. Sebagaimana kemarau yang panjang ini ada dua, Pak. Satu adalah karena dosanya para pemimpin. Terus juga kezoliman para rakyat. Dan lebih identik adalah rakyat-rakyat yang kaya. Orang kaya yang tidak memberikan zakatnya ini menutup jalannya rahmat termasuk menghalangi turunnya hujan. Dua, yang satu adalah pemimpin yang dolim, orang kaya yang tidak membayar zakat. Nah, maka ketika uh, Rasulullah SAW Alaihi menganjurkan bahwa umat ini tergantung pemimpin dan juga orang ini tergantung bagaimana yang kaya. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang zolim, akhirnya semuanya terkena bencananya. Satu pemimpin yang zolim ini kan membawahi beberapa rakyat yang yang banyak. Zolim diakibatkan oleh pemimpin, akhirnya semuanya kekeringan. Eh, zagu qulubahum. Ketika mereka memalingkan diri dari Allah, Allah memalingkannya nikmat dan memalingkan rahmatnya. Yang mestinya mau turun dialihkan yang lain. Nah, kalau di negeri Mesir tidak hujan satu tahun nggak ada apa-apa pak. Tapi rahmat Allah menyertainya. Karena sungai-sungai di mana-mana dimanfaatkan untuk pengairan sampai pengairan konsumsi. Nah, kita mempunyai sungai tidak dimanfaatkan. Airnya mengalir tanpa pengaruh terhadap kehidupan kita. E, kita sangat jauh dari memanfaatkan sumber mata air yang baik di dalam lautan atau sungai-sungai yang mengalir setiap daerah ini ada sungai besarnya Orang Mesir hanya mempunyai satu sungai, Sungai Nil, tapi mampu mengairi sepanjang musim. Nah, kembali bahwa falam mazagu ketika pemimpin, ketika pembesar dan orang-orang kaya zagu sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan. Di sini ada beberapa lafal. Wa yuqalu lamma zagu an tariqir rasyd an tariqir rusdi azaghallahu qulubahum bisaddi war rad wal bot. Ketika mereka sudah tidak lagi mau mengikuti perintah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menutupnya jalan-jalan yang menuju kepada nikmatnya. Wa yuqalu lamma zaghu bidhahirihim azaghallahu sarairihim. Ketika hatinya sudah tidak lagi mau mengikuti perintah, maka badannya juga dilemahkan untuk melaksanakan perintah. Nah, lama zagu an khidmatil bab azagallahu qulubam an tashawwuqi ilal besar. Artinya ketika orang sudah tidak lagi mau mendekat kepada pintu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi akan memberikan kesempatan untuk melihat kebun yang luas, melihat pemandangan yang hijau, karena dia bergerak menuju pintu gerbang saja tidak mau. Nah ini zaru azagallahu kulubahum Dan ini yang sampai kepada kita. Falamma zaru azagallahu kulubahum adalah ketika orang sudah malas atau berpaling dari ibadah, maka Allah juga memalingkan dari kekuasaan kemauan untuk beribadah. Jadi ketika kita sudah tidak lagi rajin, itu lama-lama ternyata kekuatan untuk rajin itu nggak ada. Dan sebaliknya orang yang selalu tekun tekun tekun kekuatannya terus bertambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi ada orang yang mengatakan saya nggak punya waktu. Nah, sama Allah sekaligus ditutup ya falamma zaghu kulu qulubahum karena dia tidak mau mendekat nah karena alasan maka sehingga menjadi betul saya nggak punya waktu yang dilalah seperti itu adanya baik hadirin rahmakumullah pada ayat wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira tadi dalam memperingati Muharram ini adalah kita mengaca terhadap umat-umat yang terdahulu. Mereka ada yang berhasil, ada yang hancur, dan mudah-mudahan kita bisa mengaca agar umat ini tidak hancur. Salah satunya adalah jangan seperti umatnya Nabi Musa yang zagu. Ya, karena dari zagu mereka azaghallahu kulubahum. Setelah mereka melenceng, sudah ditutup jalan yang baik-baik. Nah, ketika Nabi Musa sudah selesai pada ayat uh, eh, As-Saff dan dijelaskan di beberapa ayat ya, seperti fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin pada surat Al-Maidah ini jauhkanlah dan pisahkanlah kami antara kami dengan orang-orang yang fasik. Jadi kalau ditanya fasik itu siapa? Yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang fasik. Berikutnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurah. Yang selalu membenarkan apa yang aku sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Yang berada pada kitab Taurat. Dan fungsinya Nabi Isa juga adalah wa mubasyiro untuk memberikan kabar gembira. Apa yang dibawa kabar gembiranya adalah bi rasulin dengan adang akan datangnya rasul yakti yang akan tiba mimba di setelahku ismuhu Ahmad yang bernama Ahmad falamma ja'hum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin nah jadi setiap nabi adalah membawa kabar gembira dan kabar gembira ini ditutup pada Nabi Isa. Karena kabar gembira mereka adalah membawa kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman yang sebelum Nabi kita adalah Nabi Isa, maka terakhir yang menyampaikan kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman adalah Nabi Isa. Dan Nabi akhir zaman itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika mereka sudah mendapatkan itu, ternyata diingkari oleh umatnya. Nah, ini kita besar sekali bahwa nabi kita adalah nabi yang sudah selalu diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika kita bangga dengan nabi kita, mereka juga bangga dengan nabi kita. Maka selanjutnya kebanggaan ini tidak akan banyak ketika kita tidak melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Pada berikutnya Yuridu liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini yang menjadi kita bangga, Pak. Walaupun musuh-musuh Islam di mana-mana, tapi kita tetap mengakui bahwa siapapun yang hendak memadamkan cahaya Allah pasti tidak akan pernah padam cahaya Allah. Bagaikan orang yang mau menutupi cahaya matahari, Walaupun begitu kuat cara dan kekuatannya, maka Allah tidak mungkin akan memberikan kekuatan kepada orang yang mau menutupi cahaya matahari. Apapun bentuknya, sekarang di sini nggak kelihatan karena di gedung, yang lain melihat di sana ada matahari. Nah itulah bahwa cahaya Allah tidak pernah akan bisa ditutupi oleh kekuatan manusia atau kekuatan makhluknya. Ini yang kita uh, bangga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menyertai orang-orang yang terus menyalakan nilai-nilai cahaya Islam. Dan siapapun sekuat apapun yang ingin menutup cahaya Allah pasti tidak pernah akan berhasil. Yuriduna liyutfu'u nurallah biafwahim dengan ungkapan, dengan propaganda, dengan berbagai macam, tapi Allah wallahu mutimmu Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya tetap akan sampai akhir akhir zaman. Nah, walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir benci kepada agama atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka ini ayat yang ke-10 adalah memerintahkan kita untuk berjihad. Berjihad dengan apa saja? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'ala. Karena umat kafir atau non muslim semua agama hanya satu kehendaknya adalah menghapus nilai-nilai Islam. Selanjutnya karena mereka tujuannya satu, maka selanjutnya agar kita mempunyai kekuatan dan mempunyai sikap apa yang harus kita lakukan adalah Allah memberikan satu anugerah kepada kita. Apabila kalian ingin selamat dari azab yang pedih, tu'minu nabilah wa rasuli wa tujahiduna. Berjihad. Nah, apa yang disebut dengan jihad? Jihad ini adalah menegakkan keadilan. Menegakkan lafal la ilaha illallah bersungguh-sungguh. Dan jihad di dalam kedudukan Islam adalah posisi yang tertinggi. Jihadnya seorang alim adalah dengan ilmunya. Jihadnya seorang petani adalah dengan pertaniannya. Jihadnya orang pedagang adalah dengan perdagangan yang islami Jihadnya seorang politik adalah dengan berpolitik secara Islam. Dan ketika sudah tidak bisa lagi berjihad diam-diam, maka berjihad boleh dengan mengangkat senjata. Nah, berjihad ini yang paling besar adalah menegakkan lafal la ilaha illallah di dalam hati kita, menegakkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berperang pun akan sia-sia kalau ternyata di dalam hatinya tidak mati karena Allah. Nah, li'i'la'i kalimatillah inilah jihad yang paling paling besar. Nah, untuk menjaga itu maka Allah memberikan kabar gembira yaghfir lakum dunubakum yang berjihad karenaku dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kemampuannya, dengan fisiknya, jasmani atau rohani. Yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampunkan dosanya. Wadkhilkum jannat dan Allah akan memasukkanmu ke surganya. Tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fauzul azim. Ada ungkapan yang sangat indah kemarin uh, saya baca bahwa orang itu tidak akan sempurna Islamnya sebelum dia mengamankan tangan dan lidahnya. Jihad yang pertama adalah orang harus bisa menahan tangan dan lidahnya dari mengganggu orang lain. Ini mujahadah kita. Kita merasa kita sudah berjihad, tapi ternyata lidah kita masih menyakiti orang, ini namanya kita belum berjihad. Tetangan kita masih sering mengganggu orang namanya kita tidak berjihad di dalam tangan ini. minu nabilah. Kadang-kadang lidah kita tidak untuk beriman kepada Allah. Tangan kita juga tidak. Nah, selanjutnya mukmin yang sejati adalah yang sudah muslim. Muslim adalah yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan kepada yang lain. Maka jihad kita adalah bagaimana agar yang lain merasa nyaman ketika berada di samping kita. Kita adalah muslim, maka muslim adalah orang yang bisa menenangkan keadaan. Siapapun yang ada di samping kita merasa nyaman. Nah, ini jihad. Terus berikutnya, muslim ini tidak akan disebutkan dengan muslim yang sejati sehingga dia alim. Sehingga dia berpengetahuan. Nah, Bapak-bapak yang saya muliakan, maka kewajiban kita selanjutnya menuntut ilmu. Kita sudah bisa aman nih, tangan sudah tidak mengganggu orang lain. Apapun yang ada di tempat tetap di tempat tidak diambil. Hak orang lain adalah hak orang lain. Tapi harus punya ilmu. Karena ilmu adalah nurun akan memberikan cahaya. Orang yang mukmin, yang muslim dan tidak berilmu ini akan bahaya. Dan ilmu ini juga tidak akan sempurna menyempurnakan keimanan seorang sampai dia diamalkan. Nah, ilmu yang diamalkan ini akan menyempurnakan keimanan seorang. Ilmu yang diamalkan akan meningkatkan tingkat kualitas keimanan seseorang. Nah, ilmu yang diamalkan juga harus disertai dengan zuhud. Zuhud adalah mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan sendiri. Zuhud juga adalah mendahulukan apa yang Allah kehendaki daripada yang kita inginkan. Kita sudah punya, kemana saja bisa. Kita tidak disebut dengan orang zuhud selama kita kemana sajanya mengikuti hawa nafsu kita. Terus yang zuhud ini adalah bukan orang yang senang istirahat di dunia, tetapi zuhud adalah orang yang terus mencari bekal agar bisa istirahat sepuasnya di akhirat. Yang terakhir adalah banyak orang zuhud tetapi tidak warok. Orang yang warok adalah orang yang selalu melaksanakan kebaikan di mana saja dan kapan saja barangkali ini yang eh, terakhir kita sampaikan. Jadi tingkatan-tingkatan itu banyak dari mukmin terus menjadi muslim setelah menjadi muslim dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan berjihad untuk tidak mengganggu orang lain dari tangannya dan dari mulutnya. Selanjutnya dia menjadi alim yang mengamalkan ilmunya dan zuhud setelah itu menjadi yang warok Nah mudah-mudahan mujahadah, jihad kita ini beberapa statement-statement yang uh, terus tidak pernah akan berakhir dan tidak pernah akan berhenti pada satu staf atau satu step kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbil alamin sahabat mafaza dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah kita simak rekaman kajian Ustadz Muhammad Sofwan dengan pembahasan mengenai mentadaburi surat as Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita dan keluarga Anda tentunya. Baik sahabat Mafaza dimanapun Anda berada dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah kita berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu selanjutnya. Dan mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 89.6 Bapak FM Video Gua Penuh Kalbu Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu Persembahan dari 89.6 Mafaza FM